Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-84. Masih dalam pasal yang ke-9. Yang mana di pasal ini kita membahas tentang perkara-perkara yang dimakruhkan secara rojah. Dari permasalahan puasa Ramadan. Maka di pelajaran yang lalu yang dimakruhkan yang pertama adalah al-hijamah. Dan yang kedua adalah khafiful kahroba, khafiful kahroba. Maka yang kedua dan yang ketiga adalah mubalaghah fil istinsyaq wal mubalaghah fil madmadah. Terlalu berlebih-lebihan dalam berwudu dalam permasalahan khafiful kahroba khalidar khafiful kahroba khalidar maka perkara yang tiga perkara yang telah kita bahas al-hijamah, al wa fil istinsyak dan madmadah, maka tiga perkara ini dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Kemudian di permasalahan yang keempat yang kita masuki pada kesempatan hari ini adalah permasalahan mengakhirkan al-iftar dengan sengaja. Dan ini tidak terus-menerus dan tidak meyakini bahwa ini perkara yang sunnah, tidak. Maka mengakhirkan al-iftar dan mensegerakan sahur ini adalah perkara yang dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena sunnah justru kebalikannya. Maka permasalahan yang akan kita bahas sekarang ini tidak ada tasmi berarti ya. Insya Allah mulai nanti asar tasmi bab ini. Maka perkara yang keempat dan perkara yang kelima tentang takhirul iftar dan takjilu as-sahur itu perkara yang keduanya makruh. Dari segi apa? Dari segi dari sunnah justru mengakhirkan sahur dan menyegerakan al-iftar. Maka untuk perkara yang keempat, takhirul, takhirul iftar, menyegerakan ataupun mengakhirkan al-iftar, maka telah datang hadis yang datang dari berbagai sahabat dan ini telah kita berikan di pelajaran yang lalu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam la dinu zahiran. Ma'ajalan nasul fitra li'anna yahuda wan nasara yuakhirun. Maka di dalam hadis ini pendalilannya jelas. Bahwa tidaklah agama Islam terus-menerus dalam keadaan sunnah. Dalam keadaan zahir. Di atas sunnah nabinya selama kaum muslimin menyegerakan al-iftar. Maknanya, setelah kita mengetahui masuk kepada kita waktu dari iftar, baik dengan mendengar adzan ataupun kita mengetahui kapan waktu masuknya. Seperti di Damas Raya sekarang jam 6.30 ya. Seperti biasa ikhwah di sini melaksanakan puasa Senin Kamis, maka 6.30 meskipun tidak mendengar adzan, mereka mengumandangkan azan maka takjil al-iftar perkara yang disunahkan. Kemudian di sini perkara yang makruh seseorang masuk kepadanya waktu al-iftar dan dia mengakhirkan ah nantilah bentar lagi, nantilah lima menit lagi dan sebagainya. Maka masuk kepada perkara yang makruh dari bab menyelisihi dari perkara yang disunahkan untuk mensegerakan al-iftar. Maka pendalilannya dari hadis Sahal ibnu Sa'ad juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزال ummati ala sunnati malam لم تنتظر بفطرها النجوم. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تزال ummati. Maka umatku akan terus menerus dalam keadaan sunnahnya malam tang tadiru fitriha an nujum selama dia itu tidak mengakhirkan di dalam berbuka puasa sampai timbul kepada mereka an-nujum ataupun bintang-bintang. Dan begitu pun di hadis Abi Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah. Fakulna ya umal mu'minin rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahaduhuma yu'ajilul iftar wa yu'ajilus shalah wal akhar yu'akhirul iftar wa yu'akhiru as-shalah. Qalat ayyuhuma alladhi yu'ajilul iftar wa yu'ajilus shalah? Qala qulna Abdullah yakni Ibnu Mas'ud. Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis-hadis ini dijadikan oleh penulis sebagai pendalilan perkara makruhnya mengakhirkan al-iftar bagi orang yang berpuasa. Maka gambarannya di saat orang yang berpuasa mendengar adzan ataupun mengetahui kapan masuknya waktu maghrib, kemudian dia sengaja mengakhirkannya. Dengan tujuan di antaranya bisa jadi malas, ah nanti sajalah sholat maghrib dulu. Atau bahkan istihsanan. Mungkin ini lebih baik mengakhirkan sedikit. Maka yang menjadi pendalilan makruhnya pertama tasyabuh dengan agama Yahud wan Nasoro. Seperti disebutkan di dalam hadis hadis dari yang pertama dari Abi Hurairah Kemudian yang kedua hadis dari Sahal ibnu Sa'ad. Maka pendalilannya jelas. Adapun permasalahan yang kedua, hukumnya makruh karena mukabil dari definisi sunnah ataupun mandub ataupun mustahab di mana dari sunnah ataupun mustahab kita mentajil al-iftar. Maka kebalikannya makruh kita mengakhirkan al-iftar tentunya di sini mengakhirkannya tidak merupakan keyakinan. Karena kalau sudah menjadi keyakinan seperti Syiah, maka mereka masuk kepada kebidahan dan tasabbuh. Atau adapun di sini dia hanya sekedar mengakhirkan, maka masuk kepadanya waktu yang makruh. Ini permasalahan yang keempat. Permasalahan yang kelima takjilus sahur. Di mana dia percepat sahur. Maka ini pun lawan dari sunnah. Maka makruh. Seseorang bersegera dalam sahur. Misalnya sekarang jam 5 seperempat. Ya kan? Adan fajar. Maka orang ini mendengar adan awal. Biasa kita adan awal jam 4.30. Atau 4.20. Kemudian orang ini mendengar adzan awal dan dia sahur. Setelah sahur kemudian dia meninggalkan dari makanan. Alhamdulillah sibuk dengan salat dan sibuk dengan mungkin murajaah Al-Qur'an. Namun di sini dia meninggalkan waktu sahur dari waktu yang masih panjang. Maka dia menyegerakan sahur tidak mengakhirkan. Ini pun bukan dari sunnah. Maka dimakruhkan Terutama dia mengetahui perkara ini. Karena di dalam hadis yang menyelisihinya dari perkara as-sunnah yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan dia ditinggalkan tidak berdosa, justru mengakhirkannya. Pendalilannya seperti hadis Zaid ibnu Sabit yang telah terdahulu mutafakun alaih. Tasahar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayat. Dan datang dari Anas ibnu Malik itu sendiri bahwa Nabi bersama Zaid ibnu Sabit dalam keadaan sahur. Maka setelah selesai dari sahur keduanya, berdirilah Nabi untuk menuju kepada salat. Fasallah, maka salatlah. Qulna li Anas kam kana baina min sahurihima wa dukhulihima fi qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah. Maka bagaimana jarak Nabi akhir dari sahurnya kemudian bangun untuk melaksanakan sholat maka waktu sahurnya itu sekitar membaca 50 ayat. Telah terdahulu bahwa yang diinginkan membaca 50 ayat yang sedang tidak 50 ayat juz amma, qul ahad, itu saja sudah 4 ayat ditambah ayat-ayat yang pendek, maka 50 mungkin akan 20 menit. Namun tidak juga yang panjang, seperti membaca ayat akhir-akhir surat Al-Baqarah. Maka satu ayat saja bisa satu sofah, ataupun setengah sofah, dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi yang sedang-sedang. Maka membaca 50 ayat, Allah alam bisa di setengah jam, bisa jadi 20 menit, bisa jadi 40 menit. Yang jelas dia di sini mengakhirkan sahur. Maka ini dari sunnah. Adapun dari kemakruhan yang terjadi di mana dia meninggalkan takhir sahur sehingga menyegerakan keluar dari meja makan untuk tujuan tertentu apalagi yang tujuannya mengikuti imsak ihtiyatian maka kalau terus-menerus dan meyakini istihsanan, dia itu mengikuti imsak ihtiyatian, maka ini masuk kepada kebidahan. Namun jika hanya beberapa kali dan itu juga tidak dia niatkan, misalnya dia makan sahur karena istrinya ataupun ibunya ada hajat, maka dikeluarkan makan sahur jam 4 Padahal waktu berbuka jam 5, masih satu jam. Itu dikarenakan ibunya mungkin sakit, ayo sekarang makan, aku tidak bisa menunggu. Dan ibunya juga sedang haid, tidak sahur dengan mereka, anak-anak. Maka akhirnya dijadikan sahur satu jam sebelum waktunya habis. Ataupun satu jam setengah. Maka ini makruh. Dengan catatan tadi bukan istihsan fidin kama fa'alu haula al-imsak al-ihtiyati. Setiap menjelang adan 10 menit seperempat jam mereka di masjid meneriakan imsak, imsak, au menjadikan sirine seperti kebakaran wiiit seperti itu. Pernah dengar? Kalau di kampung-kampung membuat lodong kalau bahasa Sunda. Dari bambu yang besar seperti meriam, bum. Semua desa sambut menyambut, bum. Berhenti makan, seperti itu. Padahal masih seperempat jam kepada waktu fajar. Ini perkara keempat dan kelima. Perkara keenam dan perkara yang ketujuh Iya, masuk 67. Perkara yang keenam adalah zauqut ta'am bidun hajah. Banyak mencicip makanan. Mau buka nih. Ibu-ibu ataupun apalagi anak-anak menjelang Id dibuatkan bolu. nyicip eh, nyicip, nyicip. Begitupun ibu-ibu Sedikit-sedikit nyicip. Dia bikin semur jengkol, cicip. Dia bikin semur ayam, cicip. Nyicipnya nggak tanggung-tanggung, harusnya di ujung lidah. Ini satu sendok. <laughs> Kemudian bikin es buah, cicip. Manis apa tidak? Cukup dengan di ujung lisan. Pokoknya manis, tuh. Kemudian dilepehkan, tidak diminum. Ini nyicipnya setengah gelas misalnya. <laughs> itu sih batal. Alhasil terlalu banyak menyicip makanan tanpa hajah. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Permasalahan dukut ta'am bidun hajah maknanya menyicipi makanan agar makanan itu tidak rusak. Sehingga anaknya, suaminya, di saat ibu ini berpuasa, lebih baik dia untuk menyicipi. Itu lebih baik. Namun dengan syarat menyicipi bukan memakan. Maka di sini tidak apa-apa seseorang perempuan agar makanannya tidak rusak, dia cicipi. Garamnya kurang apa tidak? Gulanya, sop buah ini manis atau tidak? Dan sebagainya maka boleh untuk menyicipi dan telah datang nas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari muallakon dan disambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Maka kita telah mempelajari di Tasfil Mustalahil Hadis, hadis muallak di Sahih Al-Bukhari. Telah datang muallakon berkata Al-Bukhari qala Ibnu Abbas. Al-Bukhari tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Maka dengan sigoh qala. Sigoh itu Jazm tetapi bukan tasrih. Bukan haddatsana, akhbarana, sami'tu. Qala Ibnu Abbas menandakan muallaq. La ba'sa an ama al-qidra. La ba's. Tidak apa-apa perempuan untuk menyicipi apa-apa yang ada di tungku ataupun ada apa-apa yang ada di tempat makanan dari makanan yang dia buat. Tidak apa-apa. Maka disambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Syarif an Sulaiman an Ikrimah an Labak Laba' Saan ba'sa an Aswa Imu anil kidr. Tidak apa-apa orang yang berpuasa untuk mencicipi hanya sekedar di ujung lisan dari makanan. Namun di sanadnya ada Syarik Wahwa Ibnu Abdullah Al-Qadi, maka sanad ini do'if. Namun telah datang jalan yang lain. Datang jalan dari Waqi' an Israel, an Jabir, an Atta, an Ibni Abbas. Maka semua rijalnya tikot. Waqi Ibnu Jarrah, Imam, Israel, Ibnu Yunus, Ibnu Abi Ishaq, As-Sabi'i. Namun sayang di sini Jabir, wahwa Ibnu Yazid Al-Ju'fi yang rajih dia mun Jabir. Maka dari dua jalan ini disanai kepada derajat Hasan Ligoirih dari asar Ibnu Abbas. Di mana di riwayat yang kedua ini disebutkan la ba'sa an yaduqa al-khal. Au syai' ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sha'im. Di sini lebih mempertegas lagi Ibnu Abbas. Kalau tadi hanya memperjelas bolehnya mencicipi makanan di tungku. Namun di sini disebutkan lebih jelas lagi labas, tidak apa-apa untuk mencicipi alkohol seperti cuka atau untuk rasa yang asin berarti garam ataupun gula atau sesuatu malam yadkhul khalqahu ini dia takidnya selama dia tidak memasukkan kepada kerongkongannya oke bagaimana kalau mencicipi semur yang dibuat oleh ibunya kemudian dicoba satu jengkol apa setengah itu sih bukan mencicip, itu makan. Maka batal puasanya. Atau mencicipi sop buah, kemudian satu sendok dicoba, diseruput, tapi <laughs> masuk ke tenggorokannya. Batal apa tidak, Abdurrahman? Batal. Kenapa? Karena masuk ke ke perut, ke lambung. Maka di sini dari dua asar ini bisa naik kepada derajat yang hasan li dan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Berarti mu'allaq di sahih Al-Bukhari hukumnya tidak sahih. Asalnya dhaif. Tergantung kepada sanad yang menyambungnya. Maka ini adalah perkara yang dimakruhkan juga. Terlalu banyak menyicip. Dibuat lima sayur. Ada rendang, cicip dulu rendangnya. Kemudian ada semur ayam, dicicip dulu. Kemudian ada sayur lodeh, dicicip dulu. Semua dicicip. Terus diulang-ulang dicicipnya. Ini makruh. Kemudian perkara yang terakhir, modgul alq. Apa makna modgul alq? Kebiasaan dari orang Arab dan bahkan ini yang dulu kita diberi faidah sama orang-orang Arab, mereka mengunyah-ngunyah luban. Luban itu kalau kita pelajari dia adalah yang biasa dibikin bahan kemenyan di sini. Yang biasa dibakar untuk kemenyan. Nah di situ di Arab bahkan mereka menyebutnya al-jawi yang paling bagus dari Jawa. Luban dari Jawa dinamakan al-jawi. Mahal juga maka dipotong kecil-kecil, kemudian seperti chewing gum. Kalau chewing gum, walau alam yang jelas batal karena seperti lote ataupun yang lainnya, maka dia ada rasa stroberi, ada rasa apa, bahkan gulanya juga terasa bisa masuk kepada mulut. Adapun di sini mereka adalah mengunyah-ngunyah dari kemenyan. Tidak ada rasanya. Maka jika dia tidak memasukkannya kepada tenggorokannya, disebutkan oleh para ulama hukumnya makruh. Maka ini perkara yang ke enam. Maka makna modgul alq adalah modgul luban alladhi yatahallalu minhu ajzaun fala yafsilu minhu say ilal jauf. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Al-Fath al-ilku kuluma yamdogu wa yabqa fil fam kal mustaqqa wal luban. Maka makna di dalam kitab al fiqih madghul ilq apa-apa yang biasa dikunyah cewing dikunyah cewing tapi tidak dimasukkan ke mulut. Maka ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ditakutkan masuk ke mulut. Apa-apa yang menyebabkan mendekati kepada perkara yang haram maka makruh. Bahkan telah dimakruhkan oleh salat kita seperti datang dari Atta Ibnu Abi Rabah dengan sanad yang sahih dari jalan Ibnu Jureid qultu li Atha ayam godu as-saim alkan qala la maka apakah pantas untuk seorang yang berpuasa dia cewinggam mengunyah-ngunyah dari luban ataupun kemenyan tadi yang tidak ada rasanya maka dikatakan tidak Karena akan mengeluarkan cairan dan dia nanti akan menyedotnya masuk kepada mulut. Maka asar ini dari atau Ibnu Abi Robah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Mu'allakon. Dan disambung oleh Abdul Razak dan Imam Ibnu Abi Syaibah ilahu memintorik Ibnu Jurej an Atok. Maka periwayatan Ibnu Jurej dari Atok min asbatin nas. Sehingga kita tidak peduli dengan an-anah di sini. Karena min asbatin nas. Kemudian telah datang juga asar dari Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Yang mana sanadnya juga sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Dari jalan Jarir an Mansur an Ibrahim. Annahu karohahu mudghul alq lisaim. Dan datang dari Abdul Razak dari jalan At-Tauri an Mansur. Berarti madar sanad an Mansur an Ibrahim. Dan Mansur huwa Ibnul Mu'tamir thiqatun tsabtun Maka sanad ini bertumpu kepada Mansur Al-Mu'tamir Ibnul Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakhai maka sanadnya sahih. Maka dari dua imam ini dari Atha Ibnu Abi Rabah dan Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai yang keduanya adalah fuqaha di zaman mereka dari zaman tabi'i sagir. Adapun wajhul karohah dalam mengunyah cewing dari kemenyan ini itihamahu bil fitr wa yakhsha an yasilal jauh. Ini sebabnya disebutkan oleh para ulama. Di saat dia mengunyah-ngunyah apalagi depan orang-orang yang berpuasa, wah ini orang tidak berpuasa ini, mengunyah makanan. Dipikirnya dikunyah kemudian ditelan. Dan yang kedua, dari kunyahan-kunyahan itu akan ada airnya, iya apa tidak? Seperti cawinggam dikunyah ada airnya. Nah, itu kebanyakan kemana? Kalau diludahkan, maka mulutnya nanti akan kering. Maka lebih baik tidak usah mengunyah apa-apa. Maka dimakruhkan oleh para ulama dikarenakan ini. Adapun dimakruhkan tadi zukut ta'am banyak mencicipi makanan yang tidak dibutuhkan maka ditakutkan wajada ta'mal mazuk fi halqihi fa aftar. Bisa masuk dari banyak yang mencicip, cicip ini, cicip itu, setengah sendok dan sebagainya. Akhirnya ditakutkan tertinggal di mulutnya kemudian tertelan. Maka inilah dari perkara-perkara yang memakruhkan dan di sana masih ada perkara yang lain maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.